Amma ba'd. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan rukyah kita. Kali ini saya akan berbagi sebuah metode rukyah yang buat saya ini sangat dahsyat. Ya, dahsyat sekali. Saya pelajari metode ini dari guru saya, Ustadz Arifuddin. Semoga Allah menjaganya. Beliau perukyah yang cukup terkenal di Malang. Ya, daerah Malang, Jawa Timur. Saya sebut aja ya namanya metode taubat. Karena memang diawali dengan taubah, dengan pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, ya. Kita buang sampah-sampah dari hati kita. Kalau taubat ini harus spesifik. Jadi misalnya pernah berbuat syirik, punya jimat misalnya. Taubatnya berarti astagfirullah, ulang-ulang sambil bilang, "Ya Allah, saya bertobat dari semua kesyirikan yang pernah saya lakukan, khususnya jimat-jimat yang pernah saya miliki." Ya, harus spesifik. Misalnya tobatnya karena punya ilmu sakti, baca mantra-mantra, puasa ini puasa itu, semedi dikali, kemudian punya ilmu bisa masuk manggil-manggil jin masuk ke badannya, jadi harimau, jadi bisa kungfu. Ini kan menyelisihi tauhid. Ya, berbuat syirik kepada Allah. Jadi tobatnya silahkan gunakan kalimat-kalimat tobat Astagfirullah. Yang sederhana ya, astagfirullah. Terus diulang-ulang dengan hati yang penuh penyesalan. Kemudian ditambah kalimat ya Allah, saya bertobat dari ilmu-ilmu sakti yang pernah saya pelajari. Dan sebaiknya menangis kepada Allah dalam tobatnya. Karena para salafus soleh ketika bertobat ya dia mereka menangis. Ya, pertama diawali dengan tobat dan tobatnya spesifik. Ya, kalau pernah misalnya melakukan praktek-praktek perdukunan, pernah datang-datang ke dukun, yang ini dilarang dalam Islam. Ya. Segera bertobat dengan cara istighfar, kemudian doa. Ya Allah, saya tobat ya Allah. Pernah datang bertanya kepada si dukun ini, dukun itu. Ini sederhana insya Allah ya, mudah diikuti. Yang jelas pertama, taubat nasuha. Kemudian bacakan ayat-ayat yang sederhana. Kita mulai dengan Al-Fatihah misalnya nanti ya. Silahkan Anda yang di rumah ya mau ikutan boleh silahkan ambil air. Air minum silahkan silakan ambil. Nanti kita akan lakukan rukyah bersama-sama. Ambil air minum dalam satu gelas atau satu botol misalnya. Ya, tahap pertama tadi tobat, tahap kedua membacakan ayat-ayat rukyah, kita baca dan tiup ke air. Kemudian kita minum. Ya. Kemudian nanti kalau memang benar ada gangguan jin, biasanya ada reaksi-reaksi seperti kepalanya pusing. Berat sekali. Pundak sini itu berat. Kadang-kadang mau bicara udah susah, tiba-tiba dadanya sesak, atau perutnya mual, atau bagian-bagian tubuh tertentu biasanya bergetar, tangan, kaki, ya. Kalau yang punya ilmu sakti biasanya tangannya bergetar. Mau ngamuk, nah ini tolong dikontrol di rumah, dikontrol. Jangan lebay, jangan berlebihan, dikontrol. Dengan cara taubat terus, istighfar terus. Astagfirullah. Astagfirullah. Pada bagian tersebut, pada bagian yang bereaksi kuat, misalnya perut, di lambungnya karena pernah minum air mantra dari dukun. Perutnya mual, berarti tangannya tempel di perut dan dorong keluar. Ya Allah, tarik keluar semua penyakit, semua sihir, semua gangguan jin yang ada di perut hamba ya Allah. Bangun kedekatan sama Allah terus. Ya Allah, tarik keluar ya Allah sambil didorong tangannya ke atas dan dimuntahkan. Ya, jadi Anda perlu siapkan plastik atau baskom yang dilapis plastik untuk tempat muntah. Ya, ingat mat, metode taubat ini sederhana. Pertama taubat nasuha harus spesifik dari dosanya masing-masing, dari kesyirikannya masing-masing. Yang kedua, membacakan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, bisa mengambil berkah Al-Qur'an menggunakan air. Jadi baca Al-Qur'an, ditiup ke air dan diminum. Yang ketiga, pada bagian tubuh yang bereaksi dipegang dengan tangan kanan, dan diarahkan keluar. Mudah ya insya Allah ya. Saya akan praktekkan caranya. Pertama silahkan ingat kesalahan-kesalahan kita. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Dari semua dosa-dosa hamba ya Allah. Dari semua maksiat-maksiat hamba. Silahkan diikuti di rumah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas yang dalam. Buang pelan-pelan. Badannya diusahakan tidak kaku, relax semua. Terus istighfar dengan menyesali dosa-dosanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Coba silakan baca syahadat dengan penuh cinta kepada Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, hamba bersaksi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Dan hamba bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusanmu untuk hamba teladani. Baca salawat Ibrahimiyah, salawat yang lengkap. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Kita mulai. Silahkan istighfar, kemudian bertobat kepada Allah. Misalnya, saya contohkan satu, berbuat syirik kepada Allah. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hadirkan rasa takut di hatinya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, hamba bertobat dari semua kesyirikan yang pernah hamba lakukan, Ya Allah. Dari seluruh kesyirikan, Ya Allah. Dari seluruh ilmu sakti yang pernah hamba pelajari. Dari seluruh jimat-jimat yang pernah hamba miliki, Ya Allah. Hamba bertobat kepadamu, Ya Allah. Astaghfirullah. Terus ulang-ulang dengan penuh penyesalan dan keinginan kuat tidak mau kembali lagi ke dalam kesalahan yang sama. Astagfirullah. Astagfirullah. Terus perkuat istighfar. Astaghfirullah. Hamba bertobat kepadamu ya Allah. Seandainya ada jin di tubuh hamba ya Allah. Karena kesyirikan tersebut. Tarik keluar ya Allah. Seandainya ada penyakit, ada energi negatif, ada sihir, ada gangguan jin. Karena kesyirikan yang pernah hamba lakukan itu ya Allah. Tarik keluar ya Allah. Terus astagfirullahaladzim. Tarik nafas yang dalam. Lepas. Terus istighfar, relax dengan penghayatan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian ambil airnya. Ya. Kita bacakan ayat-ayat rukyah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah menurunkan obat. Allah menurunkan rahmat. Ya, kita baca Al-Fatihah dengan niat mengusir gangguannya tadi. Ya, innamal amalu niat. Sesungguhnya setiap amal itu didahului dengan niat.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 Baca Muawizatain, Al-Falaq. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد تيوب lagi terakhir bacaan الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس tiup lagi ya kemudian Bismillah kita minum dengan keyakinan Allah mengusir penyakitnya energi-energi negatif atau gangguan sihir dan gangguan jinnya. Minum, bismillah, silakan. Diminum. Ya, silakan diminum. Kemudian beberapa ya dari pemirsa mungkin sudah merasa pusing sekarang. Sudah merasa nggak enak di leher, nggak enak di dada. silahkan tempelkan tangan kanannya di bagian tubuh yang tidak nyaman. Misalnya di perut, tempelkan di perut. Ya, ikuti saya. Ya Allah. Ikuti. Ya Allah, Seandainya ada gangguan penyakit di perut hamba, ya, ada gangguan sihir, ada gangguan jin. Ya Allah, dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, tarik semuanya keluar ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Silakan dorong telapak tangannya ke arah mulut dan dimuntahkan. Silakan. Muntahkan ke tempat yang sudah disediakan. Kalau di kepala, ya Allah, Seandainya ada penyakit, ada gangguan jin di kepala hamba, ya Allah. Dengan kekuasaanmu, dengan kemuliaanmu, ya Allah. Tarik keluar, ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Arahkan ke mulut. Dan dimuntahkan. Kalau di tangan, boleh didorong ke arah ujung jari. Ya ditarik, ya Allah, tarik, ya Allah. Ya Allah, dengan kekuasaanmu, ya Allah. Tarik keluar, ya Allah. Tarik keluar, seperti ini. Seperti itu. Iya seperti ini ya biasanya yang bergetar-getar itu silakan mungkin dia sudah di jari-jari kita wallahu alam silakan ditarik keluar ya ingat arahkan ke mulut atau keluar tubuh boleh dari kepala langsung ke atas juga boleh kaki juga ya tapi kalau anda yang punya rasa mau mual mau muntah silakan pegang di perut dorong keluar ya. dan lakukan ini berulang-ulang dengan pertama taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Wa man taba taballahu alaih. Barang siapa yang taubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Ya, apalagi kesyirikan-kesyirikan, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Kita taubati ya, taubat langsung kepada Allah. Semoga Allah menyembuhkan kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua dan saksikan tayangan-tayangan tips-tips rukyah syariah insyaallah di tayangan-tayangan berikut. Semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته